menjatuhkannya, melecehkannya, atau ibadihi atau menjauhkannya, maka nudirafi harus dilihat apa sebabnya. Tidak ada kalau saya mentahdir fulan, kalian harus ikut saya. Ikut jauhi dia. Bukan. Tetapi kata Syekh seorang ustaz dilihat, "Kana qad fa'ala dzanban," kalau orang itu melakukan satu dosa, yang secara syar'i memang dosa, maka dihukum. Biqadr dihukum dosa ribu lebih. Sesuai dengan kadar dosanya. Wa illam yakun adna tadi tidak bersyar'i, lam yajuz an yu'aqib bi syai'in li ajri gharadil muallim maka tidak boleh dibalas orang itu dengan sesuatu apapun hanya karena keinginan sang guru hanya karena keinginan ustadz tadi atau orang lain, tidak bisa. Walasa lil muallimin an yuhazzibun nas. Dan tidak boleh seorang dai membikin hizib. Yuhazzibun nas mengumpulkan manusia bikin hizib. Wa yaf'alu ma yulqi al adawa wal baghdha. Dan kemudian membikin atau melemparkan tengah mereka kebencian dan permusuhan. Ini kelompok kita. Itu bukan. Ini saja golongan kita. Mereka begini dan begitu. Dan mengambil ikhwah al-muta'awinah harus mereka menjadi sama satu dai dengan lainnya, satu ustadz dengan ustadz lainnya yang saling dukung mendukung, bantu membantu alal birri wat taqwa. Tidak boleh membuat hizib. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan membantu atau saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Saya nggak senang sama fulan. Jadi kami juga harus nggak senang. Ah, ya jangan. Karena Allah katakan jangan bantu kalau urusan permusuhan. Itu orang ngeyel, ya, kurang ajar. Kamu juga harus ngeyel sebetulnya harus musuh dia. Itu musuh saya, itu saya tidak suka sama dia. Tidak cukup dengan alasan saya tidak suka. Tidak cukup dengan alasan uh, saya nggak cocok sama dia. Itu nggak cukup, nggak cukup. Para fikum. Harus ada alasan yang syar'i. Qala lebih keras lagi Syekhul Islam berkata, "Walaisa li ahadin." Tidak boleh seseorang pun dari mereka, yang dari para doa, para dai, para ustad. Kebetulan memang tulisannya ustad ya, bukan saya menyindir enggak. Eh, saya tidak menyindir siapapun. Silahkan lihat tulisannya eh, di situ dengan kalimat yang sangat jelas. Walaisa li ahadin minhum an yakhud ala ahadin ahdan bimuwafaqatihi tidak boleh seorang pun dari mereka mengambil janji pada pengikut-pengikutnya untuk cocok dengan saya. Awas, nggak boleh. Ala kulli yuridu tidak boleh memakai perjanjian bahwa pengikut saya harus cocok dengan saya, harus cocok dengan keinginan saya. Mualah man yuwalihi wa muada man yuadihi. Berwala dengan siapa yang saya berwala kepadanya dan harus memusuhi siapa yang saya musuhi. Bal man fa'ala hadha. Bahkan siapa yang melakukan ini karena min jinsi Jenghis Khan. Tahu Jenghis Khan? Ya, naudzubillah. Kata Syekhul Islam, kalau ada orang yang melakukan seperti itu, dia sejenis dengan Jenghis Khan. Wa amtali dan sejenisnya. Ukurannya saya. Ukurannya harus cocok dengan saya. Harus berwalak karena saya. Bermusuhan karena saya. Alladzina yaj'aluna man wafaqahum sadiqan waliyan. Yaitu menjadikan siapa yang mencocoki mereka teman orang dekat. Wa man khalafahum kalau ada yang menyelisihi aduan bagian dia musuh yang harus kita musuhi. Bal alaihim wa ala atba'ihim ahdullah. Bahkan yang harus atas mereka dan pengikut mereka adalah ahdullah yakni apa yang sudah Allah gariskan dan Rasulnya alaihissalatu wassalam untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau saya benar dukunglah, kalau saya salah luruskanlah. Jangan anak buahnya diajari ta'assub. Kamu kan alma mater, kamu kan lulusan, kamu kan kenapa kamu tidak bela kami? Kok aneh? itu kalimat perlu dikoreksi. Wallahi perlu dikoreksi. Karena urusannya adalah masalah din, masalah agama. Imam Khalifah Abu Bakar Siddiq menyatakan kalau saya benar dukunglah, kalau saya salah luruskanlah. Bukan harus taklid buta, pokoknya karena dia guru, karena dia muallim, karena dia ustadz harus diikuti. Kalau tidak, awas berarti kamu bukan golongan kami, kamu musuh kami. Ini naudzubillah penyakit yang sangat berbahaya. Qala rahimahullah berkata kemudian rahimahullah. Bal alaihim wa ala atba'ihim ahdullah. Seharusnya atas mereka dan atas pengikut mereka dan atas semua para da'i, para ustadz, para muallim. Hendaklah berpegang dengan apa yang telah Allah gariskan dan apa yang Allah gariskan yaitu mentaati Allah dan Rasulnya wa yuharrimu ma harramallahu wa rasuluh dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul wa yar'au huquqal muallimin kama amara Allah wa rasul dan silahkan menjaga hak-hak guru. Boleh menghormati gurunya sehingga menegurnya dengan cara yang halus. Ustaz, wallahu alam, sepertinya saya dengar begini begini begini. Bukankah ini hadis yang sahih? Barakallahu fikum. Kalau ternyata tidak dengar, adainal wajib. Kita sudah tunaikan kewajiban. Fa in kana ustadu ahadin madluman. Kalau salah seorang ustadz mereka atau ustadz seseorang terdolimi. Nasarahu harus dibela. Kalau terdolimi harus dibela. Wa in kana zaliman. Kalau ternyata ustadznya seseorang, gurunya seseorang bolim, apakah harus didukung? Tidak. Lam yu'awinhu ala dhulmi. Tidak boleh didukung atas kebolimannya. Bal yamna'uhu minhu. Bahkan harus dilarang. Jangan Ustaz. Kasihan Ustaz. Itu tolim. Bukankah mereka punya anak? Bukankah mereka punya istri? Bukankah mereka punya punya hak? Bukankah mereka butuh maisha? Bukankah mereka nasihati? Jangan dibiarkan berbuat tolim, kemudian kamu malah mencarikan dalil untuknya. Kama sabata fis sahih sebagaimana diriwayatkan dalam sahih dari Nabi SAW unsur akhaka zaliman au madluman tolonglah saudaramu apakah dia zalim atau dia didolimi Para sahabat bertanya, "Qila, ya Rasulullah, ansuruhu madluman. Fakaifa ansuruhu zaliman?" Ya Rasulullah, aku akan tolong dia kalau dia terdolimi. Bagaimana kalau dia yang zalim? Masa saya menolongnya? Iya, kata Nabi. Tamna'uhu minadzulmi. Kamu menolongnya dengan menghentikannya dari kedolimannya. Fadhalika nasruka iyahu. Itulah pertolonganmu terhadapnya. Kalau dia terdolimi, kita bela dia. Kalau dia mendolimi, kita ingatkan dia. Kita hentikan dia agar berhenti dari kedolimannya. Tub ilallah. Minta maafnya. Kembalikan matlamahnya Dan seterusnya. Wa idha waqa'a baina alimin wa muallim. Kalau terjadi antara muallim dengan muallim atau tilmid dengan tilmid, murid dengan murid, atau muallim wa tilmid. Atau muallim dengan muridnya. Terjadi khusumah. Pertikaian. Musyajarah perselisihan. Lam yajuz li ahadin an yu'ina ahaduhuma hatta al haq. Maka tidak boleh salah satu pihak mendukung yang lainnya sampai tahu mana yang hak, mana yang batil. Karena wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan bantu membantu dalam dosa dan permusuhan. Sehingga kalau terjadi pertikaian antara dua ini, harus tahu dulu mana yang hak. Jangan, oh ini guru saya, saya harus bela. Oh ini murid saya, saya harus bela. Atau sebaliknya, tidak demikian. Tetapi tahu dulu mana hak mana batil. Ukurannya bukan ini saudara saya, ini golongan saya, ini guru saya, ini bukan itu ukurannya. Itu hizbiyah. Ukurannya mana hak mana batil. Bil hujjah bidalil fala yu'awinhu bijahlin wala bihawa jangan engkau langsung membelanya dengan kebodohan dan dengan hawa nafsu pokoknya ini saudara saya saya harus bela itu saya sudah mendapat di beberapa orang yang menyimpang sesat gara-gara itu saya ingatkan saya ingatkan bahwa ini menyimpang jawabannya apa tapi bagaimanapun juga itu saudara saya khud saudara inti anda nggak peduli. Kenapa? Kalau saudara tidak bisa salah. Demikian pula yang kedua, ada tegur dengan hampir sama dengan bukti, dengan dalil, bahkan dengan akwal para ulama. Jawabannya, tapi bagaimanapun juga itu guru saya. Allah ya Terus bagaimana kalau seperti itu? Siapapun bahkan orang yang tadinya kita cintai. Kalau ternyata menyimpang, Ya mau tidak mau harus kita tinggalkan. Bagaimana? Apakah kita mendukung kebatilan? Mendukung permusuhan? Tentunya tidak. Barakallahu fikum. Fala yu'awinhu bijahlin wala hawa. Maka jangan menolong hanya karena dengan kebodohan, hanya dengan hawa nafsu. Bal yumbor fil amr. Bahkan harus melihat urusannya apa sih? Mana hak, mana batil. Fa'idha tabayyana lahul haqqu kalau terlihat jelas, terbukti jelas kebenaran, a'anal muhiq. Tolonglah siapa yang benar. Min huma di antara kedua tadi. Alal mubtil atas orang yang salah. Sawaun kanal muhiq min ashabihi aw ashabi ghairihi. Sama saja. Yang di atas kebenaran itu sahabat-sahabatnya atau sahabat orang lain. Ternyata yang benar sahabat orang lain. Yang sahabat kita harus kita tegur. Kamu salah. Memang kamu yang keliru. Harus bisa. Mungkin ada yang berkata dalam hatinya, aduh susah itu. Menyalahkan teman sendiri. Tetapi itulah ajaran agama. Wasawaun kanal mubtil ashabihi au ashabi ghairihi. Sama saja. Apakah ahlul batil tadi dari teman kita atau teman hana? fayakunul maqsud Allah Wahda Karena tujuannya hanya beribadah kepada Allah saja. Wa ta'atu rasulih dan mentaati rasulnya. tiba'il haqqi wal qiyami bil qisti. Karena tujuannya menyembah Allah saja, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti kebenaran dan menegakkan keadilan. Itu tujuannya. Apakah kebenaran ada pada orang-orang yang dekat dengan kita atau ternyata sebaliknya ada para orang-orang yang jauh dari kita? Kalau itu hak kita katakan hak. Kalau itu batil kita katakan batil. Dan itulah keadilan yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhadaa lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal akrabin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau menegakkan kebenaran dengan keadilan sebagai saksi-saksi Allah terhadap dirimu sendiri walau terhadap dua orang tuamu atau kerabat-kerabat dekatmu tetap engkau katakan yang hak adalah hak yang batil adalah batil ditanya seorang rawi yang suka meriwayatkan hadis ditanya bagaimana bapakmu dia diam sebentar dan berkata Abi Dhaif. Anaknya yang bilang, Abi dhaif riwayatnya. Mau apa? Kalau kenyataannya memang begitu. Inya kun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kalau dia kaya atau dia miskin tetap Allah lebih utama. Kalau dia kaya atau dia miskin tetap Allah lebih utama. Kecenderungan hati untuk membela biasanya terdorong oleh kekayaan orang tersebut. Wah, kalau saya salahkan dia, kita nggak dapat bantuan lagi. Bagaimana ini? Ya sudah, kamu benar. Benar Ustaz, benar. Mereka itu yang salah. Astagfirullah, membenarkan yang salah. Tapi ada yang sebaliknya. Jangan salah. Tidak hanya karena masalah harta. Justru sebaliknya. Karena dia orang miskin. Jangan, kasihan dia miskin. Jangan disalahin. Padahal salah. Mau kaya miskin tetap Allah lebih utama. Apakah dia teman dekat, teman jauh? Allah lebih utama. Apakah dia kaya atau miskin? Allah lebih utama. Inilah yang dikatakan qawwamina bil qisti syuhada. Menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi Allah. Kemudian kalimat berikutnya. Fala tattabi'ul hawa. Ini lanjutan ayatnya. Setelah diperintahkan untuk menegakkan keadilan, Kemudian jangan berbeda walaupun orang dekat kalian, bapak kalian, kerabat kalian, kaya ataupun miskin, tetap Allah lebih utama. Fala tattabi'ul hawa an Jangan ngikuti hawa nafsu, kemudian kalian nggak bersikap adil. Jangan karena mengikuti hawa nafsu akhirnya bersikap tidak adil. Wa in talhu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau kalian talu au tu'ridu maka sungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Apa itu talu dan tu'ridu dijelaskan di sini. Kata Syekh rahimahullah. Yuqalu lawa yulawi lisanahu. Maknanya fayukhbir bil kadhib kalau kalian bermain-main lidah, ya lebih maknanya mempermainkan lidahnya bil kadhibi dengan dusta. Kata Allah, wa intalu kalau kalian terus bermain lidah dengan kedustaan-kedustaan, au i'rad atau berpaling dari kebenaran, ayat tumal haq menyembunyikan kebenaran, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Fa inna sakit anil haqqi. Sesungguhnya orang yang diam dari kebenaran. Syaitanun akhras. Setan bisu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Lil lisani afatan. Lidah itu punya dua kejelekan. Atau punya dua bahaya. Yang pertama afatul kalam wa afatus sukut. Jeleknya berbicara dan jeleknya diam. Adapun sufi hanya berbicara jeleknya berbicara saja. Jeleknya diam nggak dibahas. Diam dipuji, diam itu, diam itu, diam itu emas, diam itu mulia, diam itu, diam itu, diam Sampai hasil dari didikan mereka, orang itu diam terus, nggak pernah mengingkari kemunkaran. Kata Nukai Ibrahimahullah, Bahkan bahaya lidah itu ada dua. Bahaya berbicara dengan dusta, berbicara dengan kufur, berbicara dengan kejelekan-kejelekan. Itu bahaya. Dan diam pun ada bahayanya. Yaitu diam dari kemunkaran. Tahu gurunya salah nggak mau ngomong. Tahu tokohnya menyimpang nggak mau bicara. Tahu dia saudaranya, teman dekatnya dalam keadaan salah, nggak mau dia menerangkan, terus membela dengan membabi buta. Syaitanun akhras, setan bisu. Setan ngomong aja jelek, apalagi setan bisu. Naudzubillah min dalik, Wa min wa man mala ma'asahibihi. sawa'un kana al-haqqu lahu aw alayhi faqad hakama bihukmil jahiliyah Kata ya Syekh Muhbil rahimahullah, siapa yang cenderung pada temannya sendiri, teman dekatnya, cenderung untuk membela, tahu tidak tahu ini benar atau salah, saudara saya. Fakat hakama bihukmil jahiliyah, berarti dia telah menghukumi dengan hukum jahiliyah. Hanya hanya dengan kedekatan saja. Wa kharaja an hukmillahi wa rasuli dan keluar dari hukum Allah dan rasulnya. Wal wajib ala jami'ihim yang wajib atas semua pihak an yakunu yadan wahidah. Harusnya mereka bersatu dengan satu tangan bersama kebenaran. Menghadapi kebatilan. Ya, ini dimanapun ada hak kita bersama dia. Adapun ada kebatilan, kita menentangnya. Apakah itu orang yang di sini atau orang yang di sana? Apakah itu kerabat kita atau kerabat mereka? Apakah itu adalah murid kita atau murid mereka? Apakah itu ustadz-ustadz di tengah kita ataupun ustadz di tengah mereka? Barakallahu fiikum. Urusannya bukan itu. Urusannya kebenaran dan kebatilan. Kebenaran kita dukung, kebatilan kita bantah. Ikhwan ibn a'azakullah fayakunul mu'azzam indahum man Allah. Maka jadilah yang diagungkan adalah Allah. Dan yang kita muliakan adalah siapa yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ahlul haqqi, pemegang kebenaran. Wal muqaddam indahum man qaddamahullahu wa rasuluh. Dan yang diutamakan adalah orang-orang yang diutamakan oleh Allah dan Rasulnya. Wal mahbubu indahum dan yang dicintai oleh mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wal muhan dan yang dihinakan di sisi mereka adalah orang yang dihinakan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kita tidak mengukur dengan kedekatan hati, tidak mengukur dengan kedekatan kerabat, hubungan persaudaraan, atau tidak mengukur dengan hizib. Hizib saya, hizib dia, kelompok ini, kelompok itu. Tetapi dengan hujjah, dalil dari Quran dan sunnah. Sehingga yang dimuliakan adalah yang dimuliakan oleh Allah. Yang dicintai adalah yang dicintai oleh Allah. Yang diangkat adalah yang diangkat oleh Allah. Yang dihinakan adalah yang dihinakan oleh Allah dan Rasulnya. Bihas bima yurdillah wa rasulih. Sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. La bihas bil ahwa. Jangan dengan hawa nafsu. Pokoknya. Ini guru saya. Pokoknya. Fa'innahu man yuti'illah wa rasuli faqad rasyad. Karena sesungguhnya siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia telah lurus. Wa man ya'sillah wa rasulah dan siapa yang menentang Allah dan Rasulnya fa'innahu la yadurru illa nafsah. Maka dia tidak merugikan kecuali dirinya sendiri. Fahadahu al-asr. Inilah prinsip dalam masalah persatuan dan perpecahan. Inilah prinsip alladhi alaihi i'timaduh. Prinsip yang harus kita pegang. Wahina idin falahajah ila tafriqatihim wa tasayyuhihim. Setelah itu maka nggak ada hajat untuk berpecah belah. Tidak ada hajat untuk bersiah-siah. Bergolongan-golongan. Fa Allah ta'ala yaqul. Kan Allah berfirman. Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Sesungguhnya mereka-mereka yang memecah belah agama mereka sendiri menjadi bersiah-syiah lasta minhum fi syai. Engkau tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Dan mereka bukan golongan rasul, bukan golongan nabi. Ini ancaman barakallahu fikum menunjukkan kalau dosa besar. Ya. Siapa yang memecah belah agamanya, maka engkau wahai Rasul bukan golongan mereka. Wa qala ta'ala wa la takunu ladina tafarraqu ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah. Jangan menjadi seperti Yahudi yang berpecah belah. Jangan menjadi seperti Nasrani yang berpecah belah. Jangan menjadi mereka-mereka kaum musyrikin minalladzina farraqu dinahum yang memecah belah agama mereka sendiri mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat padahal telah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Wa idza kana ar-rajul qad 'alimahu ustad arafa qadra ihsanihi ilaih wa syakarahu kalau ada seseorang diajari ilmu oleh ustadnya arafa qadra ihsani sehingga dia kenal ustadz ini baik masya Allah memberikan ilmu kepadanya wasyakarahu dan dia mensyukurinya tetap la yashuddu wastahu la li muallimihi wa la li ghairi muallimihi tetap tidak boleh mengikat tidak boleh mengikat hukum padanya tidak boleh kepada gurunya tidak boleh pada orang lain Hukum tetap kembali pada Allah dan Rasulnya. Fa inna syaddul wasat li syakhsin karena mengikat diri dengan seseorang muayyan tertentu wantisabuhu ilai dan kemudian menisbatkan kepadanya pokoknya saya ikut dia apapun yang dia lakukan kama dzakara fis sual sebagaimana ditanyakan dalam pertanyaan karena ini adalah majmu fatwa fatwa jawaban dari pertanyaan maka kebiasaan seperti itu min bida'il jahiliyah. Memang kalau ada seorang ustaz ngajari kita, kita berterima kasih. Kita menghormati, Masya Allah Ustadz ini banyak memberikan jasa pada saya. Iya, itu betul. Kita hormati dia sebagai guru, kita hormati dia sebagai muallim, kita berterima kasih kepadanya syukur kepadanya. Tapi tidak boleh taklid, tidak boleh taasub kepadanya, nggak boleh mengikat dirinya. Kalau saya pokoknya, apa kata ustaz saya ini? Nggak boleh. Kata beliau, kata Syekhul Islam, min bida'il jahiliyah. Kalau engkau mengikat dirinya dengan gurumu, itu adalah kebinahan jahiliyah wa min jinsit tahaluf alladhi kana musyrikuna yaf'aluna dan itu sejenis tahaluf yang dilakukan oleh musyrikin. Musyrikin beberapa kabilah kadang-kadang suka bergabung menjadi satu, pasukan Ahzab. Wa min jinsit tafarruq qais wa yumn فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى kalau tujuannya mengikat dirinya dengan gurunya hanya sebatas ta'awun alal birri wat taqwa fahada qad amara Allah itu sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tetapi biduni hada syud tetapi tidak boleh dengan ikatan tadi pokoknya apa cari kiai tidak boleh Pokoknya apa kata guru saya? Pokoknya saya akan bela guru saya. Tidak boleh begitu. Itu hizbiyah. Wa in kana al-maqsud bihi ta'awun 'ala al-itsmi wal 'udwan. Apalagi kalau tujuannya adalah bantu membantu dalam kejelekan dan permusuhan. hadza qad harramahu Allah. Itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. ma qasada hadza bin khairin fafi amrillahi wa rasulih. Kalau engkau merasa berterima kasih pada gurumu, tapi ternyata dia salah, satu, kamu berusaha untuk meluruskannya. Tidak berhasil kamu doakan dia. Semoga Allah berikan hidayah. Tidak berhasil yang ketiga, meminta bantuan orang lain untuk membantunya, menasehati beliau. Dalam keadaan ujungnya, kalau ternyata, mudah-mudahan tidak terjadi, ternyata tidak bisa berubah lagi, terus menyimpang, maka kamu mundur teratur supaya dosanya nggak jadi banyak. Karena kalau banyak mengikut kan dosanya banyak. Kalau kita tinggalkan dosanya sedikit, tidak banyak. Barakallahu fikum. Fama qasada bihada min khairin fa fi amrillahi wa rasulih. Maka kalau tujuannya adalah kebaikan tadi ta'awun maka Allah perintahkan. Bikulli ma'rufin istighna an amril muallimin wa ma qasada biha bihadha min syarrin tetapi kalau tujuannya adalah syarr faqad harramahullahu wa rasuluh falaysa limuallimin an yuhalif talamidatahu ala hadha kasih garis atas kasih stabilo ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maka tidak boleh seorang guru mengikat murid-muridnya dengan prinsip ini kamu harus bela gurumu, harus bela pondokmu, harus bela. Bukan begitu caranya. Bela kebenaran, bela Allah dan Rasulnya, bela hujjah. Wala ghairil muallim, apakah kepada gurunya ataupun ke guru yang lain kepada siapapun an ya'khudhu ahadan min talamidatihi liyansibu ilaihi 'alal wajhil bid'i. Tidak boleh mengikat murid-muridnya dengan cara yang bid'ah libtida'in wala ifadah bukan untuk memulai bukan pula untuk berikan faedah walaysa lahu an yajhadu haqqal awal alaih dan tidak boleh pula menghalangi hak yang pertama atasnya walaysa lil awwali an yamna ahadan min ifadati ta'allum dan tidak boleh pula melarang muridnya untuk belajar dari guru yang lain Masya Allah. Ya. Sudah rinci diajarkan oleh Syekh Kupil dulu min ghairihi wa laysa litani an yaqul syuddali. Tidak boleh pula yang satu berkata, kamu harus jadi murid saya saja, ikat. Tidak boleh belajar dari yang lain. Awas. Tidak boleh begitu. Yang ini juga sama. Tidak boleh sebaliknya. Melarang muridnya untuk belajar dari yang sana. Duna muallimikal awal bal in ta'lam min fa innahu yurai haq. Dilihatnya tetap yura'il haq atau kalau dilihat orang ini berpegang dengan kebenaran dan perhatikan kebenaran ikutlah. Kalau kamu khawatir karena ada kejanggalan-kejanggalan padanya, hindarilah. Cari yang meyakinkan. Wala ta'assab lil awal, tidak perlu ta'assub dengan yang pertama ataupun dengan yang kedua. Lalil awal wala lil Wa idza kana ta'limul awwal lahu aktsar, kana riayatahu li haqqihi Kalau guru yang pertama tadi lebih banyak mengajari dirinya daripada guru yang kedua, kita lebih berterima kasih pada yang pertama. Tidak mengapa. Tapi tetap keterikatan taklid dan ta'assub tadi tidak boleh kepada siapapun. Wa idajtama'u ala ta'atillahi wa rasulihi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa lam yakun ahadun ma'a kulli syai'. Kalaupun ta'awun alal birri wa taqwa, maka tidak boleh seseorang bersama orang lain dalam segala sesuatu. Mungkinkah ada satu orang, walaupun ulama, terus kebenaran ada seluruhnya pada dia? Mungkin apa enggak mungkin? Al-haqqu ghairu mahsurun ala syaksin muayyan ila Nabi SAW. Kebenaran itu tidak terkumpul hanya pada satu orang saja. Jangankan asatidah, ulama sekalipun, masyayikh atau para imam yang di atasnya. Bukankah pada satu masalah kita cenderung kepada pendapat Syekh Albani dengan hujahnya? Kita tinggalkan pendapat Syekh Utsaimin. Pada waktu yang lain sebaliknya, kita lebih memegang pendapat Syekh Utsaimin daripada pendapat Syekh Albani. Boleh apa enggak boleh? Ya memang harusnya seperti itu. Kita mencari yang dalilnya lebih kuat, yang lebih rajih. Sehingga kembali kita ucapkan ucapan Syekhul Islam, lam yakun ahadun ma'a ahadin fi kulli syai. Stabilo. Tidak boleh seseorang mengikut seorang tertentu dalam segala hal. Tidak boleh. Lu dia ahlu sunnah, walaupun dia ulama. Tidak bisa. Tasub seperti itu. Mengapa? Karena al-haqqu Ghairu mahsurun ala syaksin muayyan. Kebenaran itu tidak terkumpul hanya pada satu orang saja. Bal yakunu kullu syakhsin ma'a kulli syakhsin. Tapi hendaklah seseorang mengambil dari semua para ulama tersebut. Mempelajari apa kata Syekh Taimin, mempelajari apa kata Syekh Albani, mempelajari apa kata Syekh Bin Bas, mempelajari apa kata para ulama yang lain semuanya. Kemudian kita mentarjih melihat mana yang lebih kuat dalilnya, mana yang lebih rajih. Demikian pula para imam-imam terdahulu. Jangan pokoknya saya hambali. Pokoknya saya maliki. Pokoknya saya syafi'i. Pokoknya saya hanafi. Tidak bisa demikian. Harus dengarkan masing-masing masalah dengan dalil-dalilnya. Apa kata fulan dan apa dalilnya? Apa kata Imam Syafi'i dan apa kata beliau dalilnya? Apa kata Imam Malik dan apa dalilnya? Kalau ternyata dikatakan oleh Bu Hanifah, kemudian dia beristihad dengan ro'inya, Ternyata ada hadis sahih yang dibawakan oleh imam lain. Kita mengikuti imam lain tadi. Mengapa dia bawa dalil, bawa hujjah, bawa riwayah yang sahihah? Bal yakunu kullu syaksin ma'a kulli syaksin fi ta'atillah. Bahwa seseorang bersama sekian guru, sekian ustad di dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Wala yakununa nama ahadin Bimi'siyatillahi wa rasulih. Tetapi jangan bersama siapapun dalam bermaksiat. Jangan bersama siapapun dalam kesalahan, dalam kebatilan, apalagi dalam kedoliman. Jangan kita bergabung dengan siapapun kalau di atas kedoliman. Bal yata'awanuna 'ala sidqi wal 'adli wal ihsani wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa nasril madlum wa kullu ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Bahkan kita saling membantu, saling mendukung dalam kejujuran. Saling bantu membantu, dukung mendukung dalam keadilan. Bantu membantu, dukung mendukung dalam kebaikan. Dalam amar ma'ruf, dalam nahi munkar. Dalam membela yang terdolimi. Wa kullu man yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Dan pada segala apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, Wala yata'awanu, jangan bantu membantu dalam ketoliman satu. Wala asobiyah, jangan membantu-membantu dalam asobiyah. Pokoknya apa kata Ustaz? Wala ittiba'il hawa, jangan atas asobiyah jahiliyah, jangan pula atas hawa nafsu tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarruq balakhtilaf. jangan bantu membantu dalam perpecahan, jangan bantu membantu dalam perselisihan. Wala syaddu wasat li syaksin dan jangan engkau mengikatkan diri pada seseorang untuk mengikutinya pada segala perkara, jangan. Wala yuhalifahu ala ghairi ma amar Allah dan jangan engkau bergabung dengannya dalam menyelisihi Allah dan Rasulnya. Mana jamnya? Baik. Ah kita cepatkan saja. Cukupkan seperti tadi atau terlalu cepat. Zaid. Wahina idin fala yantaqil ahadun an ahadin ila ahad wala yantami ahadun la laqitan wala taqilan wala ghairi dhalika min, min asma'il jahiliyah fa inna hadhil umur innama walladaha kaunul ustad yuridu an yuwafiqahu tilmiduhu ala ma yurid Ketika itu, maka jangan berpindah seseorang dari seseorang yang lain ke seorang yang lain pula. Jangan berpindah satu orang dari orang yang lain ke orang yang lain. Tidak karena laqitan wala taqilan. <coughs> wala ghairi dalika min asma'il jahiliyah. Tidak pula yang lainnya dari istilah-istilah jahiliyah. Jadi kalau Eh, satu orang itu dididik oleh seseorang itu sudah menjadi budaknya zaman jahiliyah ya. dikatakan laki saya nemu anak begitu lakit temuan laki sesuatu yang berat ya. tidak seperti itu harus semuanya karena hujah dia berpindah dari sini ke sana karena hujah dia mengambil dari sini dari sana karena hujjah, dia meninggalkannya karena hujjah, dia menerimanya juga karena hujjah. Faina hadil umur karena perkara-perkara itu innama walladaha kaunul ustad yuridu an yuwafiqahu tilmiduhu ala ma yurid. Kenapa istilah-istilah jahiliyah tadi ditolak semua? Karena semua istilah itu lahirnya dari kaunul ustad yuri, yuridu an yuwafiqahu tilmiduhu ala ma yurid sang ustadz ingin agar muridnya mengikuti dia terhadap perintah apapun. Ini barakallahu fikum jahiliyah. Jangan pakai istilah lakit, wala takil, wala istilah apapun. Kamu kan, uh, saya kan guru. Guru itu bapak ketuamu. Ada istilah begitu bapak ketua. Ada istilah kamu tuh anak pungutku. Lakit. Ada lagi yang bilang bahwa engkau ini lebih dekat pada gurumu daripada bapakmu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu semua sesungguhnya hanya karena gurunya ingin agar muridnya menurutinya dalam segala hal. Harus taat komando. Sehingga pakai alasan sejuta alasan sejuta istilah. Akhirnya yuwali man wa yuwalihi berwala kepada orang yang berwala dengannya gurunya. Wa yu'adi man yu'adi mutlaqan dan memusuhi siapa yang dimusuhi gurunya mutlaqan pula. Wa hadha haramun laisa li ahadin an ya'mura bihi ahada. Ini haram, tidak boleh seorang pun menyuruh orang lain seperti itu. Tidak boleh seorang guru menyuruh muridnya seperti itu. Wala yujibu alaihi ahad dan jangan diikuti orang yang menyuruh begitu oleh siapapun oleh seorang pun. Bal tajma'uhumus sunnah. Bahkan mereka dikumpulkan oleh sunnah. Wa tufarriquhumul bid'ah. Dan dipisahkan oleh bid'ah. Wa yajma'uhum fi'lu ma amar Allah. Akan mengumpulkan mereka, menyatukan mereka. Amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan akan memecah di antara mereka kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini judul pembahasan kita hari ini kan. Ya jemauhum akan menyatukan mereka amalan dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Akan memecah mereka kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Hatta yasiran nas ahli ta'atillah. Agar manusia seluruhnya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada yang salah ditegur, ada yang munkar diluruskan. Agar bersatu. Fala takunul ibadah illa lillahi azza wa jal. Dan hendaklah ibadah tidak terjadi kecuali hanya untuk Allah azza wa jal. Walau ta'atul mutlaqah. Jangan ketaatan mutlak pada seseorang tertentu. Illa kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wala raiba. Annahum idha kana ala adatihi. Al-jahiliyah أي من علمه أستاذ كان محالفا له كان المنتقل عن الأول إلى الثاني ظالما باغيا ناقضا لعهده غير موثوق بعقده وهذا أيضا حرام وإثم tidak ragu lagi kita lanjutkan ucapan الإسلام Islam rahimahullah annahum bahwa mereka Idakanu ala adatihimul jahiliyah, kalau mereka masih pakai adat-adat jahiliyah, siapa yang mengajarimu satu ustad maka kamu harus menjadi orang yang bergabung dengannya. Kanal muntakil anil awal ila maka kalau berpindah dari yang pertama ke guru kedua, berarti dia boleh, Berarti dia bagi, berarti dia membatalkan perjanjianmu dengan gurunya. Berarti engkau mengkhianati apa yang sudah disepakati dan seterusnya. Ada haram. Pikiran seperti ini, pikiran yang salah, haram wa ithmun. Wa hada a'zam min ithmi man lam yaf'al mithla fi'lahu. Sungguh dosa ini lebih besar daripada dosa orang yang tidak melakukan seperti apa yang dia lakukan. Bal misla hadha idan taqala ila ghairi ustadih wa halafahu kana qad fa'ala haraman Bahkan yang seperti ini, kalau dia berpindah dari lainnya, dari ustadznya ke ustadz yang berikutnya, kemudian bergabung dengannya, ada haraman fayakunu mitla lahmi khinziril mayir. Haramnya sama dengan haramnya daging babi, sudah mati lagi bangkai. Babi haram. Bangkainya babi, ya lebih haram lagi. Karena dua ilah. Ilah pertama, dagingnya daging babi. Ilat kedua, dia bangkai lagi. Nah, katakan berpindah kepada seseorang, kemudian dia bertahaluf dalam artian bergabung dengannya, mentaatinya 100% pokoknya pada apapun yang diperintahkannya, maka itu kejelekan di atas kejelekan. Nabi Manzilatil muta'ib alladhi la ahdalahu wala dilahu wala wafa. Bahkan orang ini seperti orang yang main-main. Tidak punya janji, yang tidak bisa menepati janji, tidak punya agama, tidak punya ketepatan. Waqad kana fil jahiliyah yuhalibur rajul qabilah faida wajda wajada minha naqada 'adil ula wa halafa thaniyah wa huwa bi bihali ula Dulu di zaman jahiliyah, satu suku bisa bergabung dengan suku lain. Dijuluki dengan halif. Jamaknya hulafa. Bukan pakai khok. Kalau khulafa khalifah. Kalau hulafa dari kata halif, suku bergabung dengan suku lain. Di zaman jahiliyah, satu suku yang lemah bergabung dengan suku yang kuat. Dan kemudian setia, berloyal, apapun masalahnya, kalau sukuku ini yang aku bertahluk dengannya diperangi, aku ikut perang bersamanya. Tidak peduli alasannya benar atau salah. Itu jahiliyah. Ternyata kalau sukunya lemah, dia pindah. Bergabung dengan suku lain yang lebih kuat. Ternyata lemah, pindah lagi ke suku yang ketiga yang lebih kuat. Perjanjian tahalufnya dengan membela kabilahnya benar atau salah, itu sudah jahiliyah. Jahla. Berpindah-pindahnya jelek lagi. Memilih yang ini aja, yang ini aja, atau yang itu aja. Berarti seperti tadi kata Syekhul Islam, seperti daging babi yang sudah mayit. Ininya jelek, itunya jelek. Untuk tahaluf tadi, membela kabilahnya, padahal dia bukan sukunya, tapi ikut dalam suku tersebut. Memusuhi siapa yang memusuhinya, dan membela siapa yang membelanya. Berperang bersama suku itu, benar ataupun salah. Ini jahiliyatin jahla. Dan berpindah-pindahnya tadi mencari yang lebih kuat, ini kejelekan berikutnya. Assalamualaikum والعافية فأنزل الله تعالى maka Allah turunkan ayatnya ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا jangan kalian batalkan sumpah-sumpah kalian yang kalian sudah tegaskan dengan nama Allah. Wa qad ja'altumullah alaikum kafila, padahal kalian sudah menjadikan nama Allah sebagai kafil, sebagai jaminan. Allah ya'lamu taf'alun. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kalian jangan menjadi seperti wanita yang menenun setelah jadi dilepasi kembali benangnya satu persatu. Tatakhiduna aymanakum dakhalan bainakum. Kalian jadikan sumpah-sumpah kalian sebagai tanda masuk atau sebagai tiket masuk di antara kalian. Antakunu ummah ya arba min ummah. Karena umat yang ini lebih hebat, lebih banyak daripada umat yang itu. Innama yablukumullahu bihi. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengannya. Liyubayyina lakum yawmal qiyamah ma kuntum fihi takhtalifun. Agar Allah jelaskan nanti kepada kalian pada hari kiamat apa yang kalian perselisihkan. Walau sya Allah. Kalau Allah kehendaki. La ja'alakum ummatan wahidah. Ikhwan bin A'azakumullah. Ini menyindir barakallahu fikum sikap jahiliyah tadi ternyata ada yang berpikir seperti itu kepada kaum muslimin. Wah, kaum muslimin sudah menang perang dua kali nih. Ayo saya gabung bersama kalian. Nanti ketika kalah, bisa lagi. Maka Allah tegur dengan ayat ini. Itu kebiasaan jahiliyah. Dia bergabung dengan Islam bukan karena beriman. Tetapi nafkah munafiqin Karena merasa muslimin sudah mulai besar, sudah mulai kuat dan sebagainya. Tapi ketika ternyata ada pasukan lebih besar, pasukan Ahzab, maka mereka ikut dengan pasukan Ahzab, berkhianat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan kalian satu umat. Walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan berikan petunjuk pada siapa yang dikehendakinya. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun dan niscaya kalian akan ditanya tentang apa yang kalian kerjakan. Wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum. Jangan kalian jadikan sumpah-sumpah kalian hanya untuk bisa masuk di tengah kalian fatazilla qadamun ba'da subutiha akhirnya tergelincirlah kaki setelah kokohnya wataduqussu hingga akhirnya kalian merasakan kejelekan bima sadattum an sabilillah karena kalian menentang jalan Allah walakum adabun azim dan bagi kalian adab yang besar qala rahimahullahu taala berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai kesimpulan akhirnya masuk air وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر hendaklah mereka saling memerintahkan pada yang ma'ruf, saling mengingkari dari kemunkaran. Wala yada'u bainahum man yudhir dulman au fahishatan. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan di antara mereka orang yang menampakkan kezoliman atau fahisyah. Wala yada'u sabiyan amrad yatabarraj Jangan dibiarkan kalau ada anak muda belum berjenggot kemudian mejeng di depan kalian. Ini menggambarkan kejelekan. Jangan dibiarkan. Au yudhir ma yaftatin bihin nas. Atau munculnya sesuatu yang bisa membuat fitnah manusia. Wala an yu'ashir man yuttaham bi'ishratihi. Jangan bergaul dengan orang yang tertuduh dalam pergaulannya amrad. Orang itu tidak salah kau dalam keadaan perbuatannya. Orang itu baik-baik saja. Tetapi kalau kamu berjalan dengan amrod tadi, orang curiga. Boleh kita nggak menjauhi? Orang ini baik-baik saja, bukan orang jahat, bukan orang jelek, bukan orang penyakit liwat, enggak. Tapi kalau kamu berjalan bersamanya, orang curiga. Sebulan kemana-mana bawa anak muda, cantik, mulus, ada jenggot, ada kumis. Jangan-jangan para ulama menjauh. Menjauh. Tidak mau, bahkan ponakannya sendiri. Menjauh. Jangan jalan bersamaku. Aib. Maka dikatakan hendaklah saling beramar ma'ruf, saling bernahi munkar. Jangan biarkan ada kezaliman di tengah-tengah kita. Jangan dibiarkan ada fahisyah. Jangan dibiarkan ada kejahatan, ada kekejaman, ada kebengisan di tengah kita. Jangan biarkan ada kemaksiatan atau jangan pula berjalan bersama orang yang tertuduh kalau engkau berjalan dengannya. Wala yukramu li fasid dan jangan memuliakan hanya karena tujuan yang jelek. Jangan memuliakan seorang hanya karena tujuan yang jelek. Waman halafa syakhsan ala an yuwali man walahu. Siapa yang mengikat perjanjian dengan seseorang. Untuk berwala kepada siapa yang dia berwala dengannya. Dan bermusuhan dengan siapa yang bermusuhan dengannya. Karena min jinsit tatar. Al-mujahidina fi sabili syaitan. Ini bukan perkara remeh barakallahu. Hizbiyah bukan perkara remeh disamakan dengan jahiliyah oleh Syekhul Islam Ibnu disamakan dengan Genghis Khan, disamakan dengan Tatar, disamakan dengan apa lagi? Sudah lewat tadi berapa kata-kata yang sangat keras dari beliau. Kalau dia mengikat seseorang, apakah muridnya atau temannya atau siapapun, bahwa kamu harus memusuhi apa yang saya musuhi. Kamu harus berwala kepada apa yang saya berwala. Ini dikatakan dengan kalimat, Kana jinsit Tatar. Dia seperti pasukan Tartar, al-mujahidina fi sabili syaitan, yang berperang di jalan syaitan. Mislu hadha laisa minal mujahidina fi sabilillah. Orang yang seperti ini bukan mujahidin fi sabilillah. Wala min muslimin, bukan pula tentara muslimin. Wala yajuzu an yakuna mislaha ulai min askaril muslimin. Tidak boleh menjadi seperti mereka dari pasukan kaum muslimin balha ulai min askari syaitan bahkan mereka itu adalah pasukan syaitan walakin yuhsin an yaqul tetapi yang bagus hendaklah seorang guru berkata pada muridnya alaika ahdullah wa mithaquhu atas engkau wahai muridku untuk memegang perjanjian dengan Allah Antuwali man Allah wa rasulah. Hendaklah engkau berwala kepada siapapun yang berwala pada Allah dan Rasulnya. Dan hendaklah engkau memusuhi orang-orang yang Allah musuhi dan Rasulnya musuhi. Harusnya begitu. Jangan diikatkan dengan dirinya, tapi diikatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa ta'awun alal birri wa taqwa. Nasihatkanlah agar bertahun di atas birri wa taqwa. Jangan tahun alal ismi wal udwan. Wa idha kana al-haq ma'i. Ini masih contoh. Sungguh bagus kalau guru bilang begini. Wa in kana al-haqqu ma'i. Kalau kebenaran itu ada padaku. Nasartal haq. Engkau harus membela kebenaran. Wa in kuntu alal batil. Tetapi kalau aku di atas kebatilan. La tansuril batil. Lam tansuril batil. Jangan engkau dukung kebatilan. Faman iltazama hadha kana minal mujahidin. Kalau dipegang prinsip ini, maka dia termasuk mujahidin fi sabilillah alladziina yuriduna an yakunu din kulluhu lillah. Agar mereka menjadi menjadikan agama ini seluruh milik Allah wa takunu kalimatullahi hiyal ulya maka jadilah kalimat Allah yang paling tinggi intaha kalamu kalamu man kalamu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Fa'asallahu an jamaat al islamiyah linabdil hizbiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang mengaku muslimin itu hendaklah mereka meninggalkan pemikiran hizbiyah wa ta'awun al birri wat taqwa innahu 'ala kulli syai'in qadir. Karena perjanjian tadi yang disinggung oleh Syekhul Islam beberapa kali, berjanji untuk setia, berjanji untuk setia, itu barakallahu fikum di kelompok-kelompok hizbiyin biasa disilakan bayat. Jamaah, imamah, bayat. Itu sudah sangat erat hubungannya dengan haula hizbiyun dari kalangan khawarij maupun dari kalangan ikhwanul muslimin atau dari kalangan sufiyin memiliki jamaah-jamaah pula mesti ada bayatnya. Barakallahu fikum maka kita yang ingin menelusuri jejak para salafus saleh berpegang dengan kitab dan sunnah apalagi jangan memakai pemikiran hizbiyah atau cara-cara hizbiyah wabillahi taufik dari dikumpulkan dalam satu lembar Afwan Ustaz bagaimana menyikapi ikhwan yang gemar mencari data-data ke sana ke sini fitnah-fitnah yang terjadi dengan alasan walaupun datanya berupa PDF tapi ini adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan katanya yang tadinya selalu hadir mengikuti taklim daurah akhirnya sudah tidak nampak lagi dan lebih sering bikin status-status provokatif ini barakallahu fiikum usihi wa us wa usi amthalahu bitaqwa Allah. Aku nasihatkan pada orang yang seperti ini, orang-orang yang sejenisnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatwa-fatwa Syekh Abdul Al-Bukhari dan lainnya sudah terucap, sudah disampaikan untuk kita barakallahu fikum bersatu. Saya mengajarkan, menyampaikan dalam sekian daurah masalah ukhuwah, ukhuwah, ukhuwah, ukhuwah, ta'aluf dan sebagainya, syarat-syarat ukhuwah, perusak-perusak ukhuwah. Itu dalam rangka untuk bisa meniti jejak menuju persatuan. Barakallahu fikum. Bukan untuk memecah belah. Sehingga provokasi haram hukumnya. Provokasi haram hukumnya. Wa in sodak. Walaupun benar. Kalau pembelaan itu maksudnya, ini orang ngomong begini, menjelekkan si fulan. Kamu jangan sampaikan. Walaupun benar-benar kamu dengar, Allah enak dengar dia bilang gitu. Itu bukan data valid. Kenapa? Tidak semua apa yang kamu dengar harus disampaikan. Usihi bil hadis. Saya wasiatkan pada orang ini dengan hadis. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukup seorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Semua dia dengar, dia ucapkan. Ada yang didengar tapi ternyata nggak benar. Ada yang didengar benar tapi nggak perlu disampaikan. Karena itu fitnah memprovokasi. Sehingga kalau saja mereka itu menghentikan provokasi-provokasi tadi, mudah-mudahan biidnillahi ta'ala akan terjadi kedekatan hati entah berapa waktu cepat atau lambat akan bisa lebur kembali. Kecuali kalau pemilik status tadi memang tidak berkehendak melaksanakan perintah Syekh Abdullah Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Izin bertanya, Apakah suatu bentuk kesalahan jika kita berniat mengingatkan saudara kita dari kejelekan dengan maksud mewanti-wanti karena bentuk rasa sayang dan cinta demikian Yusuf Muhar? Apa yang tanyakan? Apakah bentuk kesalahan jika kita berniat mengingatkan saudara kita dari kejelekan dengan maksud mewanti wanti karena bentuk yang nggak salah? Nggak salah barakallahu fikum. Tinggal cari kalimat yang bagus, kalimat yang mudah diterima, kalimat yang akan menjadi baik. Yani harapkan terima. Bismillah berkait dengan jawaban Ustaz Muhammad as pada kajian Islam Ilmiah Mahat Darul Ihsan Madiun yang tidak memberikan izin mengupload rekaman kajian di media sosial dan itu apakah termasuk juga media sosial seperti Telegram, WhatsApp, Facebook, WhatsApp. Tidak. Kita lihat yang paling aman Allah taala alam sementara ini mungkin bisa berubah. Telegram dan WhatsApp. Adapun yang lain, Facebook, Instagram dan sebagainya, Rasulullah sallallahu ya. banyak fitnah-fitnah di dalamnya. Nomor empat, bismillah bisa dibilang saya berada di antara dua kelompok yang berselisih. Terkadang saya bingung mendengarkan statement dari kedua kelompok tersebut. Jangan dengarkan statement. Dengarkan kajian. Ya. Ngapain? Saya bahkan menegur orang yang mengirimnya ke saya. Sebab sedikit banyak berpengaruh. Sedikit banyak berpengaruh. Kajian yang rencananya begini jadi berbelok marah. Ya karena habis dengar kemarin <laughs> ucapan si fulan, itu bahaya. Sehingga lebih baik nggak dengar. Sehingga kita lurus-lurus saja. Lurus-lurus saja. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Izin bertanya, jika ada seorang yang mengucapkan salam via WA, apakah wajib menjawabnya dengan mengetikkan jawaban tersebut? Cukup dengan balasnya secara lisan. Allah alam. Sampai hari ini saya tidak tahu Kadang-kadang saya mengetiknya, Waalaikumsalam, bahkan kadang-kadang lisan saja, terus lupa nggak diketik, jawabannya sudah dikirim, Waalaikumsalamnya baru dikirim. <laughs> Karena khawatir dikira saya nggak jawab salam. Padahal saya jawab, Waalaikumsalam. Wallahu ta'ala alam, sementara ini saya cenderung untuk menjawab dengan tulisan karena mereka juga pingin mendengar engkau menjawab salam. Kalau capek untuk nulis, ngomong saja. Voice note. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Satu dua kok tiba-tiba. Oh ya. Apa Ustaz minta nasihat antara suami dan istri yang ketika bersalah dengan enggan meminta maaf ketika ada masalah berjalan sampai keadaan seperti biasa dalam keadaan maaf belum ada di antara mereka bahkan rasa sakit terus bertambah karena belum bermaafan alasan enggan bermaafan karena merasa berat untuk minta maaf <clears throat> kajian ini dan kajian kemarin dan kemarinnya tentang masalah persatuan, uhuha, persaudaraan, wajibnya meminta maaf, bertobat dan sebagainya. Itu berlaku pula pada suami istri. Khairuhuma man yabda'u salam. Yang paling baik yang memulai dengan salam. Ya. Sepantasnya biasanya adalah istrinya yang dikatakan oleh Nabi SAW, Nisa min ahlil jannah. Seorang wanita dari ahlil jannah adalah yang kalau suaminya marah, dia datang menyodorkan tangannya hada yadi la aduku wamban hatta tarda ini tanganku aku nggak akan bisa memejamkan mataku sampai engkau memaafkan aku dikatakan perempuan ahli jannah gembiralah wahai para wanita dan semangatlah untuk meminta maaf pada suaminya dan suami tidak jadi rendah tidak terhina, tidak kemudian jatuh kehormatannya kalau minta maaf pada istrinya. Bahkan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata memang salah mau apa? Katakan saja, ya maaf saya salah dan sebagainya. Itu bagi seorang wanita besar sekali. Bagi seorang wanita besar sekali. Walaupun engkau sesungguhnya pengen minta maaf, eh, pengen minta maaf dan dalam keadaan iya sesungguhnya saya salah, tapi nggak diomongkan percuma. Kenapa percuma? Sang istri nggak tahu. Kau sesungguhnya engkau sudah mengakui kesalahan. Sampaikan, oh saya salah. Tidak perlu gengsi. Nanti kalau sudah saling maaf-maafan, nanti malamnya jadi indah. Katanya begitu. Iya. Katanya orang yang pernah merasakannya, itu ketika sebelum ada masalah, dan setelah ada masalah kemudian maaf-maafan, itu lebih indah setelah maaf-maafan itu. Katanya, Allah Ta'ala alam. Mungkin satu orang dengan orang lain berbeda. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, bila perselisihan tentang keyakinan dalam beragama dengan saudara beda manhaj, saya berusaha tidak dengki kepada mereka, menasehati saja, tapi musuhi saya terus tapi dia musuhi saya terus menerus, walaupun saya sering berusaha menyelami salam kepada mereka, apakah saya berdosa juga, bagaimana sikap saya? Ikhwan ibn azakumullah. Tadi banyaknya perselisihan antara para da'i-da'i ahlus sunnah atau para dai-dai yang sama-sama berkeinginan untuk berpegang dengan kebenaran. Tetapi kalau pembicaraannya tentang ahlul bid'ah, ahlul ahwa, maka berbeda lagi. Memang kita disuruh untuk menjauh dari mereka. Menghindar dari mereka. Tidak berdebat dengan mereka. Barakallahu fikum. Imma dengan terang-terangan ataupun dengan mudaroh. Mudaroh itu dengan berupaya agar tidak terlalu keras sakitnya pada mereka ya, karena itu adalah kerabat misalnya tapi tetap tidak hadir tidak menemui tidak tidak ikut acara bid'ahnya nah Bismillah terkait pendidikan anak di Mahdahlus Sunnah, apakah termasuk hal yang disarankan jika diadakan paut dalam keadaan sudah ada RA Raudatul Afal dua tahun untuk 5-6 tahun. Paut untuk umur berapa? 4 tahun. Nah, apa singkatan paut? Usia dini. Apa PA-nya? Pendidikan anak usia dini. Ya. pendidikan anak usia dini ini barakallahu fikum sesungguhnya itu adalah yang paling layak, yang paling pantas untuk mendidik anak usia dini adalah ibunya. Sebab kasih sayangnya asli karena dia adalah ibunya sendiri. Kalau memang bisa. Tetapi kebanyakan yang terjadi ini maaf kalau kalau salah. Saya lihat adalah tempat penitipan anak. Karena ibunya sibuk, bapaknya sibuk, anaknya taruh di paut. Ya. Itu barakallahu fikum tidak mengapa, ya, tidak haram boleh-boleh saja. Khususnya ketika satu pondok guru-gurunya, suaminya ngajar, istrinya juga ngajar. Lu anaknya taruh di mana? Ya. ya harus ada paut untuk disimpan anaknya di situ. Mainnya terarah. Walaupun main, tapi terarah kalau paut. Sehingga wallahu taala alam boleh-boleh saja tidak ada masalah. Berapa lama pengajaran di PAUD dalam sehari? Belum bisa diajari mereka itu, umur-umur usia dini itu. Biasanya main yang terarah. Ya. Ini masukkan ke lubang ini. Lubangnya gede, lingkarannya gede ya. Yang kecil semakin kecil. Itu udah berpikir gede, kecil, dan sebagainya. Itu saja. Ya. Masya Bismillah banyak zaman sekarang ini orang yang mengaku aku sebagai ustadz. Dan naasnya, banyak pula pengikutnya akhir, akhirnya ukuran bukan lagi syar'i, namun ucapan ustadz dari ustadz tersebut pertanyaan mohon dijelaskan bagaimana cara seorang itu akhirnya bisa disebut sebagai ustadz yang sesungguhnya bukan hanya ngaku-ngaku sebagai ustadz sudah tersirat di dalam kajian kita tadi masya Allah eh, dua jam kurang lebih bahwasanya yang namanya dai ustadz adalah yang mengajarkan Quran, sunnah dengan pemahaman yang benar dari pemahaman, pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para imam, imam ahlu sunnah. Kalau orang tersebut ikhlas mengajarkan prinsip-prinsip tersebut, maka dia adalah benar-benar ustadz ahli sunnah. Dimanapun dia berada, bersama siapapun dia berjalan, kita nggak tahu kalau itu prinsipnya, itu bagus. Taib, kalau kalian khawatir itu cuma pura-pura. Kalau kita khawatir, jangan-jangan ini cuma pura-pura. Lihat siapa teman-teman dekatnya. Kalau teman-teman yang dekatnya murjiah, dia murjiah. Kalau teman-teman dekatnya IM, maka dia IM. Kalau teman-teman dekatnya Hizbiyun, dia Hizbiyun. Selesai. Demikian kata para ulama melihat siapa teman-teman dekatnya. Tapi kalau dia yang di sekitarnya adalah juga ahlus sunnah, teman-temannya juga ahlus sunnah, walaupun bukan di pondok kita, di mana entah entah berantah, maka itu adalah saudara kita ahlus sunnah. Bismillah, apa Ustaz itu bertanya apa hukum yang sesuai syar'i bagi orang yang suka berdusta namimah terus dia bertobat tapi setelah bertobat mengulangi lagi kesalahannya? nggak sekali, nggak dua kali mengulang seperti itu, bahkan sampai terkenal di tempat yang lain perbuatannya seperti itu. Bahkan ada yang mau menasehati tapi yang mau menasehatnya diusir. Jazakumullah khair. Penyakit dusta, kalau dia sudah sering dusta, maka dia dijuluki kadzab. Kata para ulama, uqubatu man yakdzib an la yuqbal sidquhu balasan orang yang pendusta untuk tidak terima kejujurannya. Walaupun jujur nggak diterima. Ah, nggak diterima. Karena sering dusta. Walaupun dia jujur, saya jujur, saya nggak peduli. Kalau kamu saya nggak percaya. Itu barakallahu fikum tahdid dari para ulama pada para pendusta. Ustaz, bagaimana dengan seorang ustaz yang telah menghajar orang lain dan menyebar hajar tersebut kepada pengikutnya, kemudian ternyata hajar tersebut tidak berdasarkan syar'i. Bagaimana cara taubatnya? Sudah saya sampaikan tadi. Bahkan disebutkan secara lafzan oleh Syekhul Islam Nutemiyah. Kalau dia menghajarnya tidak dengan syar'i, maka dia harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan dia harus memperbaiki namanya orang yang dihajar tadi bahwa dia sungguh tidak begitu, itu kesalahan saya dan seterusnya. Dia harus cabut ucapannya dan dia minta maaf pada orangnya dan dia harus bisa memperbaiki namanya kembali artinya memperbaiki apa yang dia rusak. Barakallahu fiikum. <clears throat> Wabillahi taufiq. Ada sedikit perkara yang ingin saya sampaikan dengan materi kita hari ini dari bukunya Syekh Muhbil Hafizahullah Ta'ala. Karena buku yang kemarin, buku Nikmatul Uhuwah, sebelum saya memakai kitab tersebut, saya sudah bertanya. Siapa penulisnya? Bagaimana dia? Sudah. Ya. Dan dijawab bahwa Syekh Muhbil memujinya dengan mengatakan bahwasanya dia ayatun min ayatillah. Pendengarannya kurang. Ucapannya gagu, tidak bisa bahas ngomong dengan baik. Tapi tulisannya bagus, Masya Allah. Terus saya bertanya, apakah dia kena fitnah? Sepertinya tidak. Sehingga, kalau sekarang sudah terbukti dengan ucapan Syekh Salah Kentus, Hafizullah Ta'ala, dan juga yang lainnya, kalau dia cenderung kepada Ma'bari atau cenderung pada Muhammad al-Imam, maka mulai saya mendengar sampai sekarang kita sudah tinggalkan kitab tersebut. Barakallahu fikum. Bagaimana tidak ngapain kita pakai kitab orang yang membela Ma'bari, Muhammad al-Imam. Kita sampai pisah dengan Mundir juga karena masalah ini kan. Ngapain terus kita baca buku pendukungnya? Sehingga jelas itu adalah sesuatu yang saya tidak tahu. Dan ketika saya tahu saya berhenti. Dan itu kewajiban seorang mukmin. Qadintaha ila ma sami' Dia cukup berhenti pada apa yang dia dengar. Kalau ternyata ada sesuatu yang lebih sahih, yang lebih benar, maka kita terima yang lebih benar. Allah at-taufiq. Allah la waliyut taufiq. Allah yang memberikan taufiq. Nasallahu salam al-afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.